Ibrahim wa yasalunaka ma za yunfikun lan padha takok sapa ngakeh ma za ing apa yunfikuna nafakono sokong sapa ngakeh wong akeh wong akeh iso nunggung takok takok iso sahabat iso wong liya seharusnya yang perlu kula nafakono pinten ya Rasulullah ema eh, diksi pinten teka terima ma yunfikun ya sing mestinya kula nafakono kangge perjuangan pinten kula ngucap sira Muhammad anfik nafakono sira kabeh al afa ing luwian eng kelebihan sangka kewajiban lan keluarga tapi kewajiban sing standar ya, kelebihan kewajiban sing ora standar dihitung ora ya, sedo toko kebutuhan keluarga nih gue ya, mobil belanja teng mall kebutuhan keluarga jalan-jalan teng Singapura ya ras itu ayil fadilah dikese sing luwih anil hajati sing hajat wala tunsiku lan aja nafakono sira kabeh ma ing perkara tahta juna kang buta sira kabeh ilahi maring wa tudayu serta nyak-nyakno sira kabeh an bisa kumeng awak dhewe ro ya aja nafakono apa sing keluar sangka hajat lan kowe nyak-nyakno awak kada di kayu bayi nubuah kaya mengkene yu bayi nerang sopa Allah laku mani siro kabel ayat ing kro ayat laku mno siro kabel iku tata fakar iso mikir siro kabel mikir fi amri dunia ini dalam urusan dunia wal akhirat lan urusan akhirat Patak kudu namun pengalap siro kabeh Ngalap al aslaha yang kang luweh maslahat laku mari sira kabeh. Fihima ini dalam dunia akhirat. dari sana sini ya, Tunggu ya, mulai Pak Alun ada yang pikun. Terus kulil apa napa sing ma'an Oh, kurman faktor. Iya, kono ini. Menganggon. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saluna kaya Muhammad mada infikun. Ailadi tesri perkara aku, wasail amru mujamu, wakana Wa kana syekhon damalin. Mereka itu tanya sahabat, nopo sing perlu kula nafkah. Sing takok itu amru mujamu, jamu wa kana syekhon damalin. Amru bin jamu sing akeh dunyane. Masalah mengko takok sama abrum nujamu an nabi amma sing berkoro yen fiku yang dinafakono apa ma wa alaman ing atase sinten yen fiku dinafako. fiku infak sopos abrum jamu. Jadi kula nu gadah kata kathah kula sudah kono teng sinten kadare pinten. Jadi kadare pinten terus tak kene sinten takokane yo. Jadi kadare pinten terus tak kene sinten. Kul jawab Muhammad ma Fatumin min ma teo apa wae anfakum kang nafakono sira kabeh min khairin saking donya iku falil waliden sing apik dikene wong tuwa loro wal aqrabil kerabat wal yatam wal masakin wa misaki wa mau te apa tafaru kang ngedekahno sira kabeh nglakoni sira kabeh min khairin saking infak fa innahu habiyani di lafal khairin kata-kata itu Quran artinya duit dunia jadi jarang khairin itu dipergunakan untuk hal baik yang Quran itu ya aneh khairin mana nih yasalunaka kulma anfakum min khairin mana nih khairin itu dulu mulane ya, nyaman Quran ngoten Quran di bahasa sing khas jadi bahasa khas termasuk khairin afwan itu artinya apa khairin itu duit mulane kata setengah ayat disijin intaroka khaironil wasiyah jadi intaroka namun tinggal sepuluh wong khairan ing dunya al wasiyatu khairan il wasiyatu li walidin akrobin jadi kata khairan sing artinya apa dunya orang mesti artinya keapian Kutiba dan wajib no alikum ngantes siro kabeh pal kita apa perang bahwa hal itu kita buruhun barang sing rabu senengi lagu maring siro kabeh perang dirasa seneng cobaan Yang eh, dalam mata yang di masyarakat di korona berarti kita tapi wa asa antok rohu sean ono kalane yang tok siro sean yang perkara toh bahwa khairan lakum desa itu luwe ape, kanggo sira kabeh tapi suwali ai wa asa antok hibu sean wa syarul lakum wa asa lan menawa-menawa yang seneng siro kabeh sean to bawa khalil desa iku syarul lakum kadang seneng perkara iku elek kadang gedeng perkora iku ape. lima ilin nafsi krono mulane wong kudu percaya mbek akal ya sampean gedeng perkara kadang ora kadang apa seneng perkara kadang kalau nyontokno nona teng kiai paling gampang ini karo mantu kamu sopan umpama saat desa kiai ini papa tak jadi lebih ringan mergo sing tanggung jawab ning agama uang papa tapi nak wong papat saingan akeh repot jadi gedeng tapi ajane lebih maslahan Sebenarnya pangeran kan, kalau ngeten, Sampai lu rapat tinggalin gak gedeng, mager modok pengen ngalim. Tapi gara-gara rapat ngalim neng pasar, malah enak udah neng pasar. lo <laughs> nanti ketemu Kiai Sufi, mbak, jenengan Kiai Sufi kok. Santri Santrinya kata sebutin ngalim, marah kata sebutin dadi. Ini tak duga nih nanti rapat tidak dadi. Gak usah kena Kiai ngalim, bisa tidak paling pondok doa. Nah rapati ngalim harus neng pasar, orang jalan-jalan. Nanti Islam neng <laughs> dilekop peta. Tidak <laughs> masuk akal, macam. Lu sampai saya jujur banget yang mengawal hidayat kan ya kan yura mungkin dia bisa gede nih mbak mukir mbak yati mulang kesolatan mulang mengcarani sholat uang nganti mondok nih mbak Nawawi mondok nih kayak memun kaya gede gue aku sih sholat iso ngendi dari misalnya kunti lama santai-santai sih rada tinggalin tenanan gara-gara akeh santri rapat tinggalin tenanan kan dakwanya nih sesi sing ini ngene iki <laughs> Mulane kulon juga karo kulon alhamdulillah, kulon uang ngalim sih gampang hormat teng tiang rapati kalim mereka tak anggap hikmah yang gede cara bahasa ekonomi ini menyentuh ke bawah paham ya? nah semis kalim nomor mereka akan tingkah pria punya selir <laughs> oh ini kakek kalim pendidikannya dinti ini bojo untuk dinti dawai untuk dinti hitung-hitungannya semacam-macam jadi ikut gedeng, orang Islam itu gedeng tapi apa maksudnya jadi rapat tinggalin kadang itu apa tapi jadi mau gara-gara rapat ngalim akhirnya menyentuh lapisan apa? Bawa. Anggap aja ngoten ini jadi takrawisan tuh oh, gara aku anggap aja. Sembo orang mesti ini intine ya rajin tak sebenarnya dulu. Kadang keting ape disenengi lah. Lima ini nafsi karena condongnya nafsu ilah syahwat al mujibah ya lagi hawa nufuri ani taklifan. Kalau nanti tanggut, gus cawe itu rotor roto matri Apa matri aja? Nabi malah apik materi naik BTS tapi gua BTS tuh materi gelem ngono nak lima juta malah zino rapati harta malah nak materi saya gue gelem malah lagi jadi hikmahnya gede umum wedok ora materi BTS gak materi malah repot tukang becak iso zino gimana wong kiri ya iso Duh, gara-gara materi, tarifnya sepuluh ewu, rong puluh ewu, iso ngirangi wong zino nganti persen Umpama gak materi, ya, menurut Artinya kan karena faktor gak zina, kebanyakan masyarakat itu kan gak karena Allah. Syukur-syukur gak zinanya karena Allah berarti selesai kan. si razinane gak krono kuat gak bayar. Status wong Jakarta sing wong nakal tapi tugasnya pam tapi mentalnya wong nakal. Artinya dia ada meninggalkan zina tidak karena Allah. Gak gelem gak zina dengan wanita-wanita penghibur tenggota itu faktornya mergo larang krono Allah. Jadi orang krono di Allah kan faktornya Mereka larang dari penghibur di Jakarta. Itu sunat uang, jadi mulai dari Imam Ghazali, manusia itu dipaksa ninggal mungkar. Saja Allah itu punya cara banyak untuk maksa manusia ninggal mungkar. Saja enak. Hanya manusia wedan kabe, Pengajian itu gak bayar. itu orang yang sing teko. Maksiat bayar teko. Saja maksiat bayar kabe, Justru karena bayar itu artinya potensi murah teko itu kan rendah. Sampai ini kan bayar dengan BTS kelas kota sing ayu bayar kudune dengan bayar malah masalah artinya masalah ora kok zero halal gak artinya kan terus malah angel gitu loh maksiat bayar barang gitu sulit gitu itu dasar wong ora bener ngaji ana bayar ra teko sing masih bayar teko ya, iku sesate sesat mulane bener pangeran mangkel tenan wong sira kurang ajar bayar kok teko sing ngaji ana bayar Lenggih, tadi akeh kejadian sing dikersakan Allah menyen ngoten. Jadi tapi yang menurut saya bukan roh hikmah ya. Jadi mana saya artinya Nah, sama dua ini bayar, gak dua ya. biskop bayar, nuklap bayar. Kudune nung mikire bayar bayar kudune wae artinya justru karena bayar kudune peminatnya sidik kan angel kok repot lah. Orang Mustafa doa bayar di soal Tujuannya masih bayar itu bagus bergabung kan sulit jadi ini jadi menurut saya eh cara berpikir tadi saja nih akeh bahwa berhendakum bahasa antar kerusian wa khirulakum bahasa antar kibusian bahwa syarul Lalu kalau percaya ulama tenan yang hikam, hikam nak komentarnya. Allah itu dua dua sisi yang baik semua. Kue kadang ini ukuran wong soleh tapi cuma hikam nganggo standar bodoh bodoh misalnya wong soleh wonten tipikal sing seneng wong gara-gara tipikal seneng wong kamu bisa muamalah bil khairi ma umati Muhammad kalau kula misalnya tipikal seneng sekumpul jenengan maslahat iso ngaji iso guyon nah lagi ra seneng wong anggap aja makhluk itu istikhas maknanya kita asing dengan makhluk mati Allah jadi intinya kita berpesan mungkin nak lagi kumpul wong ya anggap baik dalam dakwah nak lagi rasa seneng wong anggap baik jadi tajrid menikmati Allah nah, tapi dasar menurut seorang bener kumpul wong yang berkara material lagi ragu kumpul uang rono kuper nanti allah aku silang nih ini sama nate dan nih kumpul uang itu kan krono objek dakwah wahernya proses ya sudah badru badan nara kumpul uang faktor istinas bila dan nara nah, lagi rasik kumpul uang nikmati Allah tapi dasar menuso enggak gak kumpul uang faktornya lagi kuper <laughs> kuper rasanya seneng kumpul uang, tapi ra krono nikmati Allah berundang berundang di aneh kamar tapi nak kerana mati Allah kumang kelai rom kumang kelai sumpah sumpah lagi orang kerana aneh mati Allah repot nanti kau terus ngaji sing tenanan artinya ilmu terus sama mesti ini wabah kuda wabah ya alamu persosobo wabah antum tesiro kafe kulata Gak apa-apa, orang-orang gak apa-apa Macam cara apa-apa ya lamu antum Jadi termasuk rusak itu Gara-gara ulama takut ya apa aku jawab Padahal aja nih gak roh apa-apa Justru karena lo jawab itu terus Akhirnya akhir fatwa yang dulu Ada Akhir fatwa yang menyesatkan Ya selalu naka syariul haram Takut sopeng akhir ing siro syariul haram Sangking syariul haram bagi talin dan perang tegese kita alin, tegese perang di dalam syariul haram hukumnya perang bisa haram Ku jawab sirah Muhammad kita alun fihi kabiru Kita alun te perang fihi dalam syaril haram kabirun dosane gede. Tapi yo wasadun utawi ngalang-alangi. Ansabilillah sange dalane Allah. Waku kufronan ngafiri bihi kelawan Allah. Wal masjidil haram lan merangi masjidil haram. Manane nyegah wong songko ning masjidil haram. Wa ikhraj ahli ilang musir penduduk haram menuju sanging haram. wahum te ahli wa nabi iku akbar luwih gede indam jadi wong Mekah itu nakalan ya wong Mekah itu nakalan jadi nak nantang Nabi perang ning wulan Haro mereka orang Islam merawani perang ning wulan dari Allah sak elek elek perang ning wulan Haro luwe elek kafir ngusir wong songko Mekah jadi intinya ini sari haram gak penting luwe elek menaik nopo eh, kiat-kiat nopo proses-proses ngalang-alangi songko dalan ya Allah Lalu yang mikir Armanto. Mulane kalau sering ngomong teng Lukman. Jadi nak cara Allah ini kan statistik. Sesuatu itu dihitung dianggap semuanya itu peristiwa. Nak cara manusia psikologis kejiwaan. Iku sing no termasuk hampir mayoritas pakar-pakar muslim terutama sing orientalis sing modern utawa kiai-kiai model Mustafa. Iku rusak. Mergo Islam didelok karo Rasul Armanto orang nganggo statistik. Misalnya kayak ngeten ketika periode humanistik ini kan kuat ya, orang pakai humanistik orang pakai kerukunan antar umat beragama terus kita memberi hak-hak kebebasan individu termasuk kebebasan individu itu hak-hak perkawinan kawin lawan jenis ya sejenis cara berpakaian yang nutupi orang, cara nutupi orang, umumnya gaya apa bebas liberalisme niku mboten dihitung nganggo statistik. Jadi misalnya Kak ngerti, wong Islam roh tsunami pun kuatir. Bagaimana mungkin Aceh yang mayoritas muslim malah kena tsunami dengan kematian tingkat kematian sekian seratus juta. Terus sama. Terus ketika dihitung pakai psikologis lagi. Santri itu kok mayoritas problem secara ekonomi. Ini kalau cerita. Nah zaman Nabi itu juga gitu kan. Jadi hal-hal psikologis perasaan yang Mekah jadi perang nih dari Haram itu berat sekali. Mereka agak sadar bahwa mereka pernah menghalang-halangi Nabi berdakwah, menghalang-halangi proses Islam. Itu tidak dianggap besar, padahal itu statistik. Artinya ngeten nih, kalau balik balik. Kalau nanti mau tentang laporan Polri, kecelakaan per tahun sekian. Itu dihitung baru 10 tahun itu jumlah korbannya itu lebih besar ketimbang saat Jepang jajah Indonesia, bahkan saat Belanda. Jadi nak dihitung statistik jumlah kecelakaan yang Indonesia sekitar 10 tahun itu ngalah ngalai saat nenek moyang kita dibantai Jepang, dibantai Belanda. ini Intinya lebih ngeri ketimbang kejahatan perang jumlah jumlah orang yang mati. Begitu juga sampai tak mau statistik jumlah orang yang kena virus HIV apa-apa itu karena free sex karena apa itu sekian tapi uang nak ambil psikologis terus ngitungin ini kalau rumah tuang supaya mulai kok sampai lama wajib belajar sampean duwe tonggong melarat sampean kebetulan tipikal orang humanis orang-orang yang pro kemanusiaan dia menang wong uripe kok zina dia menang uripe kok riba dia menang uripe kok buruh Cina kita ini dong artinya dong terus akan-akan umpama mau iku rada dadi WTS urai sama mangan nah kemana urip di Jakarta kan kelihatan sekali sampean kalau wawancara tengkali kali adem ya wawancara teng Latifi sing Jakarta anjuk rata-rata kan pakai alasan ekonomi gimana lagi, tidak dapat pekerjaan Ngoten. Ah terus tapi ironisnya gini, Allah pun nunjukno bolak-balik karo Matur, Kang Mustafa. Data statistik tentang PBB nopo-nopo orang yang terjangkit virus HIV atau terbukti aib yang karena free itu ya tidak kalah banyaknya dan mereka ini ditampung juga dengan penyakit yang ngeri sekali tapi dasar manusia sesat fakta HIV, virus, AIDS dan sebagainya ini tidak tidak menjadikan mereka berkomitmen zina di stop tapi mau diikhtiari ya pakai kondom jadi bukti pengairan ora ono itu berbalik jadi fakta-fakta HIV air yang mereka jelas-jelas sepakat karena free sex karena pergaulan bebas itu itu nak cara hukum Islam kan jelas ada zino gambarnya air. tapi orang modern cara berpikir gak gitu nah, HIV itu diusahakan cari obatnya sampai sekarang nggak ketemu obatnya tapi di ikhtiari sebab musababnya hilang. tapi dihilangkannya orang kok zina nih jadi ya, aku nggak apa kondom artinya ngeten yang lebih menjadikan mereka trauma trauma terhadap seks bebas itu aib HIV tidak takwa pada Allah andai kan karena takwa sama Allah kan selesai ya tidak perlu kondom, tidak perlu zina tidak <laughs> perlu kondom, buat apa Buatin zina kan aman, hanya nurasi zina sih. Jadi artinya kalau kula bolan yang ini kan pancen ijtihad. Wau kan diterangno cara Allah kan. Lalakum tata pakaruna dunia wal zina. Jadi urusan agama ini urusan ijtihad. Jadi urusan ijtihad ini ngoten niku Rumanto. Jadi pancen repot. Jadi tauhid itu pun rusak ya gara-gara ngeten ini, Pancen ruangan terang ngeten iki angel pesiku. Jadi nak dipikir gak? Nah statistik kan jelas kasus ini kasus BBM gitu pemerintah Indonesia itu punya rencana tiap Sabtu itu BBM dihabiskan terutama di Jakarta yang premium mau diganti tiap ahad khusus minggu itu mau hanya di pertama itu bisa menghemat per bulan itu sekitar hampir 7 triliun oh hitungannya sudah triliun tidak miliar jadi kan empun istihad itu ruwet jadi kayak Eden BBM dibuat mahal itu biar rakyat tidak boros pakai BBM kalau larang nak agak penting kan laku laku tapi dengan dibuat larang harga-harga lain melambung cari istiadat bener bunyi padahal kalau dari sekali ya, BBM tiga murah rakyat seneng pakai BBM yang tidak penting misalnya orang penting lah romanto melaku melaku bahak melaku melaku akhirnya banyak uang tersedot bayar BBM orang butuh beras orang tersedot itu kalau dibuat murah kalau dibuat mahal top dua efek ini naik hutang pokok naik artinya jenis istihad itu dua sisi yang sama-sama rawan salah lah bomo ya kayak ibu Kang Mustafa Wong Islam kalau berpolitik potensi no negara dengan arti soal no Islami dalam konteks Indonesia tapi dibalik juga bisa dengan berpolitik maka menghalalkan segala cara Islami mak. semua jadi malah nih peluang ilmu orang Mustafa gitu lah ujungnya istihad itu masalah-masalah sing gak ngarah jadi jelas suami ya, karuman orang ngarah jadi jelas itu kali kalau ada santri Isa, wae kula ndonga muga-muga santri ora pati ngalim biar Islam di mana. <laughs> Tapi nanti pikir, nah rapati ngalim kadang ora fatwa terus badal tuh. Iya. Potensi rapati ngalim fatwanya kan gak takik. Tapi potensi ngalim banget menjadi ya orang menyentuh lapisan bawah tenang. Sampai nih, tak ada orang kampung di sini sana sholat juga dua ribu tim. Berarti pak dua ribu sebelas fatin, tapi tak usah munafik. Aja ini disebut jeneng ngaji ya rapi, tapi ini ben ben takik ya orang rasanya elek. Gak boleh. Gak jenenge wong kampung latihan sholat atau wong abangan pertama untuk ide lewat kiai kiai sehingga sukses jadi kiai kan ada yang pasar ketemu wong terus artinya istiadat terus sampai saya ingin dikiai di santri istiadat tembi mau ngalim no kafe, orang ngalim no kafe akhirnya istiadat tetap setengah BI, setengah alim, setengah ora ya. Terus tetap istiadat jadi tidak bisa. Jadi dalam masalah-masalah istihadiyah, lele-lele istiadat itu yang nakalan walau. Misalnya pondok gede di soal, SPP pondok, SPP rai kelas, pondok cilik, pondok ramah juga lele, itu kok munafik kabel di soal. <laughs> nakalan itu mungkin mereka kabel apa? Di soal. Pamela ya? Sama. Jadi wong musrik Arab itu nak ono perang di Syarif Haram nyual. Muhammad tuh biye, jari merpati Syarif Haram nggak perang Syarif Haram. Tapi ketika syaril haram mereka telah melakukan sodun an sabillillah wa kufur paham gitu jadi masalah-masalah istihad ya masalah sing riskan itu kalau orang kiai koi ini bisa nyata ke rumah mantra pak kiai sampai setuju lokalisasi WTS enggak di tempat WTS itu dijadikan satu misalnya tengkali adem nopo teng kota kembang kiai rasa setuju bukan satu karena fakta sosial orang zina itu banyak WTS itu banyak kalau nggak dirumahkan di satu tempat itu nanti malah di mana-mana ada dan itu mengganggu ketenangan keluarga itu nah, di Jakarta rata-rata dia setuju dengan lokalisasi alasan eh, orang setuju WTS itu karena kalau nggak diberi tempat malah di jalan-jalan ganggu rumah tangga di mana-mana ada tapi sekali diberi tempat syaratnya harus benar-benar sekali nggak di tempat itu harus di tidur masalah istirahat repot pun memang kalau nggak diberi tempat, riskannya kan di mana-mana ada. Paham nggak Mustafa? Orang kok ngalamin zina itu di mana-mana. Tapi dua sar maling nggak pun para cukong-cukong zina pun sebenarnya gerombol-gerombol dasar maling. Ketika kiai setuju lokalisasi dengan arti di lokalisasi artinya yang zina hanya boleh di tempat itu. Artinya yang liane boleh diciduk terus dasar pikiran Wong oh, komplek iki dolai Pak Kiai. Kirane Pak Kiai malah to. Bisa kan repot. Lu sampai dadi ki bingung, itu kono iku bingung. Lah sampai Nabi memupus min asli, kan panjen anu zina ora oleh total boten saged ngerti fakta itu tidak bisa dihilangkan. Sampean piye jadi misalnya jadi topeng harus ngambil sikap. Kan meng, menghilangkan min asli artinya menghilangkan total zina itu kan nggak bisa paling mengikhtiari membatasi supaya zina ini tidak ada di mana-mana dan itu diantara ikhtiar di lokalisasi tapi dengan persekuan pemerintah harus serius selain sekali gak di pasar kembang kok mau robi duar cekal misalnya. <laughs> misalnya gitu tapi dengan kiai mengesahkan lokalisasi kesana bagian uh, awal mengesahkan lokalisasi oh, pikiran orang kan <laughs> iya. Zino, sisa loh Iya, kayak sampai jadi kiai. Tokel kan kayak ngoten, jadi banyak masalah maksiat. Kita ngambil sikap bingung nih jadi kiai. Ini mah ya. Gereja apa didirekno ning kampung ini, dan bingung. Toh kita tahu gereja tetap berdiri. sebaik banget. Itu menyangkut istihadiyah. Jadi mulai rian zaman Imam Syafi'i nganti zaman Sanikillah. Masalah istiadat itu tidak akan selesai. Memang rumah mana ukuran ya nama lama dunia ukuran ya sejauh mana niat kita ini baik dan kita dalam implementasi juga sebisa mungkin beristiad yang nggak nuruti nafsu, tidak tidak nuruti nafsu. Memang faktori istiad. Paham? Ya? Jadi masalah-masalah ngoten itu kan Zaman Nabi lagi pun dibingung ngoten. Jadi sahabat sampean dulu tinggal kita kita tafsir. Ini kalau sing wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Mungkin ada Luqman roh. Jadi asbabun dulu ya sahabat sing wis kira-kira tahu tertarik be wanita-wanita begitu. Kode ini kira karena penumpang urek. <laughs> Jadi macam orang menyambut perzinaan itu bareng zaman Nabi Adam. Jadi dia itu kurang ajar. Jadi orang kafir yang zaman ada film jejak Rasul, lampu film Sayyid Hamzah kelihatan. Jadi Rian sejarahnya perang kayak Abi Sofyan, wasi yang menghibur wanita-wanita menghibur tarian tarian Mesir. Jadi nggak jilbab tapi perutnya kita. <laughs> tarian Mesir. Jadi mulai rian menanten, mulai dengan al Quran anak wala tuh rihu fatayatikum alal diwoi in alal dinata hasunan tetap tahu aradul hayatid dunia. Jadi mulai disik bisnis ya bisobda nabi jala termasuk prostitusi. Tukrihu fatayatikum alal diwo. Jadi memaksa putri putrinya dikon sesat diwo itu. Jadi sama nabi menanten. Nah rian perzinaan rian radikalisasi tapi momennya tepat. Jadi misalnya pasukan kafir rapi perang itu dihibur panita mungkin nak merang gitu menang itu sama deh wala tukrihu fatayatikum alal biho i'id li tabtaru litabtaru tau hayatid sampean dulu ya, ben-ben ngerti, nak fenomena zina itu mulai disi Jadi sampean jadi kiai iso nyiasat. Ini surat apa dengan ngomong <laughs> tuh? Sampean ini hatam murah dengan mode. Ya. Surat nur jelas ya. Wala tukrihu fatayatikum alal biho in li tabtaru litabtaru tau hayatid dunia wa ma yukrihunna fa inna allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim surat nur ya murid itu benar kira hafid kacau ya malah ada priapunya sendiri <laughs> ada itu ya karena ada tiga detik baik gua nomor rongatus seket itu, nah, ini menjadi kadung ngaji ilmiah. nyerong atas saya ketidungin Pokoknya jelasnya surat mukmin Surat apa? Nur ya Wala tukrihu fatayatikum alal biwoi In arodina tahassunan Litab tahu arodal hayatid Ketemu mas? Kemarin rapal koran, Nah orang boleh ura cepet mas Kalau surat nur sekitar Sak, sak lembar Kang rumanto, Kang Fadil Sekitar sak alamat Kok Kok Kok Kok Kok Kok Nggih, ini sing bar sak walian. Eh, kalau wadah, mau ketemu ya, teman-teman. Wala tu krihu nomor nomornya kembar, kan berarti. Wah, sampean sawi, muncul lah. <laughs> Besok aja. Salam bero. Ya, masalah lah kita aku cepet aku boleh. Wes ketemu. Ampun nih. Jangan pasti. cepat cepet cepet kita Aku cepat nak boleh. Aku kepal Quran. ngaji iya, iya karma tuh ngaji kelas mustahil gitu. bertemu ngaji kelas ngaji pesolatan dan ada sholat aja nih kebagian <laughs> jadi sama orang alim tak kau ibu wajib sih orang alim orang oh, orang hikmah eh. <laughs> gara-gara orang alim <laughs> jadi orang alim disengaja kena kelas iya tak fun mau ketemu sama ketemu Eh, di sih nggak sing mana kembar-kembar. Nah, ya. ah, wala itu. Ah, Saman waca Mustafa Najalat si Abdillah bin Ubay kana yukrihu jawariyahu alal kasbibis zina. Dimulai riyen jenenge gendo-gendo germo-germo menenten. Dirian termasuk bisnisnya Abdul bin Ubay. Ini kenapa? karena ono sopo abdun be yukrihu ini kalau arodol hayat di dunia ya tafsirnya seperti karena ono sopo abdul bin yukrimu yukrihu aku makso jariah jariah alal kasbi bisina. apa armado bisnis apa mencikari, paham ya sing ini kalau dulu arodul hayat di dunia nazalat fi Abdillahi bin ubay karena yukrihu makso aku jariah jariah alal kasbi bisina Mau sampai nak film-film Rian, mau ngoten ini. Jadi sedurunge perang Uhud itu pesta sek. Mungkin bakdo menang nggih ngoten. Jadi niki lho iki Quran zaman kuno niku pun ngeten Jadi wong nakal mrene bisnis oke wis nakal ngoten. Paham? Jadi jadi kesalahan santri yang anggap itu kok fenomena saya yo oh, terus riset mau markai atau ya markai. Mulane Quran kula tentang ayat yang terkenal. Dari Quran itu uang kafir periode zaman Nabi Ibrahim kok kode periode Muhammad jadi Quran saya tasabat kulbum macam nanti ini kembali <laughs> cara Quran jadi beda periode kok model-modelnya kode nyen tasabat kulbum model-modelnya kode kok santri model-modelnya kode kode suara kode lebo prototipikal model-modelnya kode nah wis kue itu kang nyala ngomong itu mondo SPP jadi ra ikhlas kode ini kadang dia mau ikhlas ya wis ngono boleh kiye sing ikhlas model ora maju model-modelnya ra jadian lah <laughs> carane nyawa aku tembar model-modelnya Oh ini kalau kata kampanye, no berpikir itu sesat, berarti kan. Dan nyalano kafe di ini dia gak ada gunanya gak gak mau nyala dok. Model-model kembar. Setelah cara Quran tasabat dulu. Lah cara nih ngelawan Nabi gimana Angger ngelawan Nabi modelnya, nak gue Nabi tenang, tunjuk ayatem. Model-model kembar. nih dari Quran istilah atawa sobihi. Opo antar generasi wong nakal-nakal saling siat. Model-model ngelawan ini kembang di perilaku nih kembali mau nawes nungakal yang melawan nabi perang ini sih prostitusi ya malah kas pikis gue mulai di sini paham nanti ya? ben ngerti sama ini mancing ngaji ini ya jadi tak dudun kalau sampai ngalim ke pulau malah enak malah dudunnya cepet ya maknani barang nunuk nunuk ini ilmu yang penting. Jadi ada orang tak kok. mau ke berapa tinggal lagi berapa hikmah ya. Sama apa tuh? Kita orang yang artin, Waduh, kita tahun orang alim. Jurah jadi kayak gede. Ilmu cetak gini serah sirine. sirine mau Islam di mana? Mana? Iya, Islam. Iya gara-gara. Darah nasi bilang Eh, orang bilang alif, orang Islam dari tukar, orang Islam dari bakul roti, malah raiso di mana-mana hikmahnya gede Zaman pikir Armanto, pedalaman Kalimantan Sumatera, itu ono Islam gara-gara nopo, ono santri kiri, akhirnya malah dagangan kayu, boy legal lagi, nah, akhirnya ono musuh lah. Nah, kalau pulang tentang Kalimantan pedalaman, jenenge Samsud, sering nyurati pulau. Pulau ini, gua ngalim tak hormati jenengan, gua ngakoni ini pulau. Saya ide ini gaya musola tenggine pedalaman Kalimantan. Gimana itu kalau intinya u orang hikmah main orang orang sirine dari zaman anggap aja orang alim sampai wah sirine sih jadi rasa cilek hati ya anggap aja sirine bahasa antar kalau bahwa Iron aku bisa ya api lu orang alim ya <laughs> tak <laughs> ya, aja satu wa itu ikraju ahli minu wa akbaru indawa wal fitnatu tai sirik mengkum saya rokaat wal fitnatu tai sirik mengkum akbar minal dua wa gede pembunuhan walaya jalunan orang-orang kincir-kincir sobong kafir yuka dulunakum Iku merangi sobong kufar kum isiro kafir Hatta ya rubukum Sehingga balikna sobong kufar kum isiro kafir Antini kum sengi agama iro kafir Orang kafir selalu memerangi kamu sampai balikna sampai agama Maksudnya nganti balik kafir meneh Ini stata ulama kuasa sobong kufar wa man disapani wong yartadin murtad sepeman man minkum sengi sira kabeh anti ini sengi agama ini fayamut mongko mati sapa man mati tetap murtad bawa kafirun Waulaika hatas amalu dunia wal akhirah Waulaika sahabu nari fiya Walama donna lan ni nyongko Sopo asariyatu sopo kelompok Kelompok perang kecil Anakum insalimu minal ismi Fala yaksulu lakum ajil Nazalat Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fisabilillah Saat temen wong sing iman lan hijrah Eva roku autonom misai waton-watone mereka Misai negara ini demi jihad wajah bisa bila ulai kaya rujuna rahmatullah wa wa kafur rahim ya saluna kanil khomri wal maisir takok aja anil khomri wal maisir kul mutapo siro kabeh fi ima ing dalam khomri wal maisir ini Quran itu jujur Quran itu rakyat kiai sani kina Quran itu jujur itu kaya arak ambek totoan hukume piye jawabe Quran fi ima ismun kabirun arak ambek totoan ismun kabirun ya mari dosa gede tapi wa manafi ulin lah ya manfaati menusuk Paham ya? Jadi nak Quran itu luwe ilmiah di bang kiai. Jadi akhiran ya, tak kau Arab itu dosa, tapi api, on api. Mergo rumah ngaten karo dia itu riyen sahabat. Pape perang kok tau Tantangane nyawa. Iku setengah suko. mong setengah tuh aku tuh. Jadi <laughs> sahabat emang kafir nak perang ya rada setengah minum. mong setengah tuh tak tuh Tapi akhirnya uang kafir setengah apa perang yo nek. Wong setengah apa? Ya ya nek. <laughs> Mulane Quran ya jujur khabar iku ya, ana fi ulil linnas. Riyen cuma manfaatnya e kanggo kafir ya kendel, kendel. Wong Islam iki ya kendel, kudu setengah apa? Mampu. Mana Muhammad tuh nak mau tarik, itu riyen lho, jenenge hidup. Nabi juga dilahirkan di langit, dilahirkan di bumi. Ini gini ini di bumi itu menyangkut ke psikologis, medis, macam-macam. Contoh paling gampang ini, sampai nang itu utang memakai kasus ya terus nunggu kopi rokokan kok kafe sudah selesai no gitu <laughs> itu arti nopo padahal sarana real untuk menyelesaikan utang itu belum ada tapi sarana koyali sudah ada gue naik ngopi ya tangi turu ngopi sawangannya kafe masalahnya sampai sudah selesai padahal itu jelas sarana untuk menyelesaikan apa nggak jelas ya urutannya nopo Padahal sing kaitannya koyok kopi, koyok hopper sakit ngoten. perang gitu ngoten. Wong cuwili oh setengah mabuk is guru. Wonten manjen setengah nopo? Setengah mabuk. Dari yang Homer zaman lalu ya, dengar rumah. Mulanya saya tidak Umar Nurian Di ya, setengah mabuk kan Mulanya ini ngaji ilmiah Raka naik dia ngomong ngomong ngomong Mabuk maksud tak mabuk Orang roh sejarah ya, Mulanya Itu Quran saya sempat jawab wah mana fi'ulin Macam tahu halal Mulanya haramnya Homer Itu haram sing nasaman So, gitu Nanti halal banyak Homer Jadi itu tinggal apa? Perang merah sumpek sumpek eh, ngomor nyakau sidik sidik <laughs> hilang sumpek eh, Mulai santri ketularan sahabat Cuma santri saya ikan ya sumpek malah ngopi no pakai rokok ya agak besar kok gak iso omong rokok. Udah <laughs> sama ini saya jelasin ada masalah ya. Bagi soalnya itu rokok hanya setengah sahabat. Boleh ini Paham ya? Jadi kudu roh ngoten. Nah, wa ismuhu mauti dosane. Nah, maisir kisah ya ora manfaatnya satu-satunya jalan pintas wong melarat judi juga no. judi ya, memang mulane hukum itu diulawal ojo judi sak suge lah sekali judi sekali jatuh melarat mar, bisa ini diwale ya jalan pintas wong kiri disuge no. jadi nak bawa balik kalau juga dari kiri kan kesana sakit jadi caranya dipikir diwale gue sakit melarat ya sakit satu-satunya jalan wong kiri judi juga judi ya? Mulai kalau mau ngomong bolak balik, hukum itu kersane Allah. Jadi sampai rawol istiadat, nak bu istiadat bu bolak balik hukum coba bolak balik. Ini mau judi lah, bu pandang mau juga jadi melarat, soalnya kan haram. nanti itu balik. Mau melarat jadi juga, soalnya kan masalah. mulai Quran jawab, iwa eh, mana nak ono sisi manfaat di kono. nggak cuma ya tetap baik hukumnya baru isbu umat baru minah. Nah, tapi tetap Quran jujur, ono manfaatnya sebagian pergerakan uang di Jogja faktor togel orang miliar mas untuk laporannya koran-koran per malam togel di Jogja itu orang miliar nah rentenir Jogja itu per pasar itu per bulannya mes sekitar sekejuta termasuk pasar promo, rupiah terus isi, tak isi. tapi dengan laporan survei-survei kan jadi ijon di Jogja itu per pasar rata-rata perputarannya termasuk yang disurvei pelayaran itu sekitar sekejuta Semua ngutangi utangi juta saat minggu ini kan bayar terus selisih kalau raro hakike ya rapin rawongnya tapi banyak bener bener lah bener bener kata bener iya sama bener tapi nyatanya gara-gara itu ya Allah pasar tenan itu minta di wong soleh kaya Mustafa kan utangi rong juta ya, orang utangi tenan Nah, malah nih jadi malah nih Quran jujur, maiser itu ya, mana wamana filinas bila jadi klan enak wal faroh fil khomri wa isobatil mal bila kapten fil maiser untuk duit tanpa payah fil maiser yang dalam masalahnya mesir Imam Suyuti ulama era fungsinya mesir untuk <laughs> duit akeh tambah payah fil mesir sana nangkep berarti era fungsinya <laughs> nggak tuh gak ada kiai dulu sinetron dan blotter blotter ini kok rusak generasi lah jenengan kok ora tak ngrusak. Ya wong aku sing kiai kegoda. <laughs> Artine dene lho ora rangsangan kok delok iku pancen merangsang tenan. Lho dia misale ora kan malah jan mosok ngrusake niki lho biasa-biasa. <laughs> Lho dene iso kerasa rusak kan. Iso ngukur. Lho pomo dekne wis mati rasa. Berarti kan ya, betul sakit ya malah komentar. Sinten sakit ra ngrusake niki lho. Lha iku dong ngono. Masa temu dia buat ora, ora? Ora tak ngono iku maring ngene-ngene. Lah jangan karo. <laughs> Ada. Ada. <laughs> Ya. Bisa ngukur. Mulane jadi Imam Ghazali araf tu rola lisari Aku roh elek ora krono elek, ora kepen Jadi roh elek ora krono niat ngelakoni elek, lakin ditawaki nggo potensi ini Wa ismu mau ta itu sane akbar min nafsi. Walamana zalat nani, sana tumurun opo ayat jadi kan ngeten kalau cerita malah ini kadung ngaji ilmiah jadi khomer nu nate halal kalau banteni malah ya, ini khomer nu nate halal malah Sayyidina Umar nu nate ngumbi arak sampai ngimam ini kuolak kuah kuali nanti kira ya, nggak mantan cerita jadi Sayyidina Umar batu ngumbe arak ngimami kuolak kuali dasar dibaca ayat kuolak kuali jadi macam ini kuliah ya jual kafir abu tuh mata butuh wah tuh mata butuh <laughs> jadi tuolak malil akhirnya artinya malah gua butuh mata butuh nah, aku ya nyembah apa sih gua nyembah ngomong butuh lah kali teman telan sejarah nah bareng komer malah uang raka karuan setengah sako terus apa oleh ngaram lo gak tegas nah, termasuk neng ayat iki iki zaman harami urung tegas mau Allah cerita wa ismu huma akbaru minnaf nah, mana gini kalau awas walam mana jala ini tumurun apa ayat Syari syariba mongko tetap ngombe ing khomer sapa kaumun bang tanah aa khon berhubung harami urung tegas sebagian sahabat cek tetap ngombe wala manazara tetap syari syariba kaumun bang tanah aa khon ila an harromat ha ayatul maidah kemeko yang tong ing khomer apa ayatul maidah ayat maidah dadi nate khomer nate halal paham ya terus haram remang-remang artinya haram urung tegas terus terakhir yang surat Maidah haram tegas nah ini sawi bil artinya kamu ada sahabat biar cerita itu ini banyak sahabat nih kalau tidak mungkin ada kitab-kitab gede dan sing langkung ini. dia lihat nih keterangan nih Abu Hurairah terus sariba kaumun mamtana akhorun ila an haromat ayatul maidah surat Maidah kan langsung ini gitu. Sing inamal khomru wal maisir wa ansab wal azlam nurisum min amali syaitan fastanibu la'alakum Taman tuh lah surat Maidah. Surat Maidah lah. Malah gampang boleh aneh. Cerar. Meskipun awal irama Quran sama dengan rumah kasus tuh. Iya, ini loh inamal khomru wal maisir wa ansab wal azlam nurisum min amali syaitan fastanibu la'alakum Nah ini terus lagi haram tegas. Kau Ahmad bin Kiai innamal khamru wal maisir wal ansab wal aslam wal amal syaitan fastanibu la'alakum inna wa yuridu syaitan ayuki abinakum la dawa dal baghdha fil khamr ini wa maitawa gampang nih kok ane maitawal maitawal nih Terus ketemu, terus akhirnya jadi khomer nanti haram gak tegas terus haram tegas pergi tidak mending wow tidak menolong dia pun mesti semangat perang ini kampanye nih Nangge. GBK wong soleh ora serem. justru ora soleh itu mari kampanye rame zaman kampanye ini jadi semangat ya, wong setengah mabuk bener. mau kebagi ini kan ayat terakhir tentang Mereka pun ketemu nak nggih kula nggih asbab ini dulu kalau tulis niki tenggene surat nomor 115 nak nggih kula asbab ini dulu. Mungkin sampean kuwi. Mosok jalalan nomor berapa? Ya cepet aku nak mungkin apa ini kitab sing kembar eh sampai sih ya, dulu aku edisimu eh Romanto kembar kembar ya nah kan jelas kan ya, kok jadi kan ada tokan nomor tak boleh no ngaji ya julu julu ini kok Romanto terus mungkin sing edisi kembar mungkin boleh itu tak kok tapi mungkin digoleki. Tak golek nama sih. Ora tak ro. Mboten mboten iki golek sing pinggir golek sing sing pinggire. Jadi kok misalnya niku kang Ahmadun buatan ngaji nak ilmu sing sawangane anak dikandani ndek kiai sesat rapi. Jadi tapi sing tak artine kalau gak ngerti jenengan percaya kulo, tapi itu tak dudono tak bire cara gak ben ngalime ke Ora jari. Iki padha sing kembar sing ada sinten Nah, padha lagi kan jelas ngoten. Tak padosno asbabin nuzule surat Maidah sing tentang Ini gua nak nggen kula halaman 115. Tapi larang, ya, berut malah larang gak untuk. Niki keberatan lagi. Aku juga masuk kang rumah tuh kok jalan di sini gimana? Sing jadi besok kak robot nak ngaji yo gampang nak duduk duduk nol gitu. Tapi besok berani ngaji ini merokok boleh. Tenang. Ngaji, jadi kita mau keren deh, ber. Tapi justru keren tuh orang muda ya, justru teman tuh malah gak manfaat. <laughs> Eh, berut akhirnya gak manfaat kan? Justru teman-teman akhirnya orang yang dalan-dalan Islam yang bodoh kan malah gak mutu kan gara-gara kang alim pedalaman Kalimantan nih puasa lah lemus itu tahu tapi tetap ketemu di niat Ya ya ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab ah ini ketemu ya Ini gini jenengan nomor 148 148 pol ngisor 148 sing pinggir ini ya pinggirnya asbab nuzul ini karangan Imam Suyuti sama ya kauluhu ta'ala ya yualadina amanu inamal khomru wal maisir mau ya teman tuh 148 sing pinggir ini gila pas surat anfal ini gila jadi begini sini gila maksudnya babi nukul ya ya jadi pinggirnya jalan lain jenenge lubabun nukul ini asbab nuzul ya kalau ya nomor kepake? Qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khomru, Rawa Ahmad an Abi Hurairah qala. Nggih, mun kepake? Nah, dan Qadima Rasulullah al-Madinah wa hum yasrabunal khamra wa yaqulunal maisir paham ya, pulau bulan balik ini Mustafa ya jadi kiai saya ini agak sing raro sejarah jadi orang nakal itu Bisa zaman Nabi ngadepi sahabat-sahabat Medina sebenarnya nyabu <laughs> sampai jadi sebenarnya jadi gak masalah di umat tengah-tengah nyabu ya pertama Nabi ramu ke Medina ya Qadima Rasulullah al-Madinah wahum ya surah surabunal khomro ya yakulunal maisir paham ya ya cek nyabu ya <laughs> cek doyan tokel sekarang aneh orang, paham Armando ya Fasa alu Rasulullah anhumah Terus Pak Anzalawa ya selalu naka anil kom wal mesir ayat. Fakolan nas maharoma alena inama kola ismun kabirun. Bahkan ya serobun al komro. Jadi ketika ono ayat yang pertama tadi mereka tetap minum. Mereka cari, ngomong sih muni manfaat kok berarti ya rapati popo. Jadi cek tetap mi. Hatta kana yaum minal ayam sholaro julun minal muhajirin sehingga pernah ada kejadian sholat rojulun dengan muhajirin ini jelas Sayyidina Umar jadi ya, sebagian riwayat langsung jelasin ini. Sayyidina Umar Sholat rojulun nang muhajirin Amma ashabahu Ngobrol itu am Amma maksudnya ngimami mus Amma ngimami sopa rojulun minal muhajirin Enak eh, ngalim rapatnya sopa itu am ashabahu <laughs> Jadi malah bingung Utawa sahabatnya Ini kalau cerita Guru rapat ngalim Ini kisah nyata Mulang banget Jadi takbirnya gini Anna rojulan amma imro'atan <laughs> lah dia macamnya umum ro'atin ibu dia itu maksud itu <laughs> piye jadi maksudnya um sahabat mami waktu itu gini tapi dia macamnya jadi itu antara julan di umu am itu umum umu itu tuh am gue tuh gue eh itu oh hubungan ada rotan gue itu oke ini macamnya amma maksudnya anak rojulan karena minabadin amma ini mami sapa rojul ashabahu fil maghrib ya fakol lata kiro atihi campur campur motone jadi wow sing lah tu mata butuh jadi dia motone terus jadi sebagian riwayat itu jelas jadi kuliah ayat kafirun lah tu mata dia motone tu mata butuh nolah soalnya mubang pun di mana takut Fanzalawa ayatan akhlatu minal berat ya ayoladina amanu la takrabu solata wa antum sukaro hatta taalamu ma taqulun gitu jadi dia nate khomer halal sehingga sahabat apa ngimami lo nyabuse ya, bareng ngimami rakam karuan berarti terus lata probu sholat wa antum sekarang cuma reki sholat nak kue cek nyabu kata tak lama mata kulur sehingga kue ku faham apa sih mbak omong no bareng nyabu <laughs> sholat sekarang karuan grepek sholat Nah intinya ngeten karuman mantu kamu tadi Jadi mulai riyen sehingga proses Islam ideal itu buatan gampang. Di Rasulullah mau menangi sahabatnya ya abu mana rausum kiai saya sok suci urian rasulullah menang mana kulo sering kulo di soal gus sama kiai kantang rata bola orang kiai ini kiai kiai takik ngalime maksudnya takik yang rasulullah pertama dah santri nyabu di kono lagi mau gak karu karuan berarti kau bener gawe gawe lah tabir ya itu kau keliru nyesali umat umat lo nggak tenang aku <laughs> biasa kenapa <laughs> Tapi kan kenapa Oh Qadimal Madinah wa hum merawat khamra wa yaquluna Mesir. Berarti ini gue jenis dakwah ya ada wong nyabu, ya wong Kristen, ada wong rasulah, ini macam-macam. Ya orang apa-apa, sanggupnya hikmah. Maksudnya hikmah tetap haram tapi ya proses ini. Ya kalau ini kemarin, jadi itu kalau kitab ini kemauan, jadi kalau rumput, sing kembar, maksudnya sing persis, jadi asal asal jalanan gak kembar mungkin kesuwen boleh. Kulo niku niku riyen ngaji nu jalalan mek babi nukul setengah apal. jadi kalau nggak boleh iki paham, Pak. kalau kulo niku eling. jadi asbab sudah tinggi iki eling. Tapi ya kalau kecelakaan gara-gara alim takdir nggak ada di mana-mana. Kemauan Jadi <laughs> sampai ya gara-gara kak alim ada di ada. <laughs> <laughs> aku mau sirri tadi sama nak ketemu kalian pede mau fungsinya berbeda <laughs> ya tapi kedua orang fungsinya tenang dong ya iya. <laughs> kamu tuh masalah tuh pede itu kan baik Paham ya, wajah selalu naga akbaru binafihima, wajah selalu naga madai fikun Dan bodoh takos maka maning kulil apa Kul ngucapos siro kabeh al afa yang sing wasa wajah kita dari kayu bayi nubo Lakumul ayatil ala kumdata tatafakoru nafik wal akhirah Wa selalu anil jatah Mungkin gitu. sesep wa selalu naka anil Gini ini tapi perlu tempat perjalanan yang sama